Bismillahirrahmanirrahim. Hadirilah kajian Jumat sore, insyaallah bersama ustaz Omar Suaidi LC Hafizahullah, pengasuh Mahad Darul Afan Temenggung dan redaktur majalah Asyariah syariah Akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga beliau bertanya kepada para ulama. Nah ini harus menjadi pelajaran buat kita yaitu apa? Bersemangat untuk talabul ilm, bertanya. Apalagi perkara yang sangat pokok, yaitu perkara akidah. Dengan tema kabar gembira bagi 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan pada tanggal 22 Safar 1437 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 4 Desember 2015. Acara ini dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Masjid Umar Ibnu Khattab Krapia Pekalongan dan disiarkan secara live melalui radio masjidumar.com atau bisa disimak di Radio RI e e dan Radio Rasyid. Untuk informasi bisa menghubungi 0852 Sebarkan dakwah Islamiyah